Kita sudah membahas bersama pada pertemuan sebelumnya yaitu tentang di antara sebab perbuatan maksiat yang dilakukan oleh seorang yaitu ja'ful iman wa ghiyab taqwa lemahnya iman dan tidak adanya pendorong untuk melakukan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana lemahnya iman ini akan memudahkan seseorang untuk melakukan perbuatan maksiat. Demikian pula perbuatan maksiat akan mengurangi keimanan seseorang. Karena itu merupakan akidah sunnah wal jamaah. Al-iman yazidu wa yankus. Yazidu bit wa yankusu bil maksiat. Iman bertambah dan berkurang karena ketaatan iman bertambah dan berkurang bertambah dengan ketaatan kepada Allah dan berkurang karena perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua di antara penyebab perbuatan dosa yang dilakukan oleh seorang hamba adalah al-jahlu billahi azza wa jal wa amrihi wa nahyihi wa thawabihi wa iqabihi yaitu bodohnya seseorang tentang Allah Subhanahu wa taala dan juga tidak mengerti tentang perintah dan larangannya. Demikian pula tidak adanya ilmu tentang pahala yang yang dijanjikan Allah kepada orang yang melakukan ketaatan serta tidak adanya ilmu apa akibat dari perbuatan dosa yang dia lakukan. Maka kebodohan ini merupakan ciri yang tersendiri bagi orang-orang yang melakukan perbuatan maksiat. La syakka anna al-jahla huwa simatul mumayyazah di ahli ma'asi bahwa perbuatan bahwa kebodohan merupakan ciri tersendiri bagi orang-orang yang suka berbuat maksiat. لأنهم لو عرفوا ربهم عز وجل معرفة صحيحة لأحبوه وعظموه وأضاعوا أمره وأطاعوا أمره karena sesungguhnya apabila orang itu mengerti tentang Allah dengan pemahaman yang benar, pasti dia akan, mereka akan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Pasti mereka akan mengagungkan Allah dan pasti mereka akan mentaati perintah Allah. Dan mereka akan mengetahui ya, wa allamu annahu ahlu taqwa dan mereka mengetahui bahwa ia merupakan orang yang bertakwa kepada Allah. Walau ta'allamu dina al-Islam wa ma syarahu Allah al-anam wajadu sa'adatahum seandainya mereka mempelajari agama Islam dan mempelajari apa yang telah Allah syariatkan kepada manusia maka mereka akan mendapatkan kebahagiaan walau alamu tawab Allah azza wa jalla iqabahu la ragibu fi Demikian pula seandainya mereka tahu janji-janji Allah dari pahala-pahala yang akan diberikan kepada orang yang melakukan ketaatan. Seandainya mereka tahu kepada Allah yaitu siksaan yang akan diterima oleh orang yang melakukan perbuatan maksiat, maka mereka akan senang untuk meraih pahala tersebut dan mereka akan takut kepada siksa yang telah diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang melakukan berbuat maksiat. Oleh karena itu, oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala mensifati orang-orang yang melakukan perbuatan maksiat bil jahil. Rasulullah Allah Azza wa Jalla murtakib al-ma'asi bil jahil di ayat katsirah. Banyak terdapat dalam Al-Qur'an yang menyebutkan orang-orang yang melakukan perbuatan maksiat disifati dengan kebodohan. Seperti terdapat dalam surat Yusuf wa illa tasrif anni ka idza hunna asbu ilaihinna wa aku minal jahilin. Artinya engkau ya Allah dan engkau palingkan aku dari makar-makar mereka yaitu makar wanita-wanita maka aku berpaling kepada mereka, condong kepada mereka dan aku termasuk orang yang bodoh. Kita perhatikan Nabi Yusuf bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika terbebas dari makarnya Zulaikha dan dia padahal dia juga ada kecenderungan karena sebagai laki-laki. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala jaga dia. Nabi Yusuf alaihissalam. Dan dia katakan seandainya tidak kepalingkan ya Allah. Ini sebuah pengakuan. Pengakuan bahwa Allah lah yang memalingkan. Nabi Yusuf dari makar wanita-wanita tersebut. Dan seandainya dia terjerumus terjerat kepada makar wanita-wanita itu maka dia katakan wa aku minal jahilin aku termasuk orang-orang yang bodoh maka al jahil sifat bagi orang-orang yang suka melakukan maksiat kepada Allah Rabbul Alamin demikian pula Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang umatnya Nabi Musa wajawazna di Bani Israel al-Bahr فأتوا على قوم يعبدون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة Qala innakum qaumun tajhadun. Ketika kami selamatkan Bani Israel dari lautan, kemudian setelah itu mereka mendatangi satu kaum yang mengelilingi berhala mereka. Kemudian kaumnya Nabi Musa ini berkata kepada Nabi Musa, Ya Musa, wahai Musa, jadikan bagi kami Tuhan. Jadi bagi kami ilahan, yaitu sesembahan kemana alihah bagaimana sesembahan-sesembahan milik mereka. Qala innakum qaumun tajhalun. Terus Musa mengatakan sesungguhnya kalian ini kaum yang bodoh. Berkata Al-Hafidh Mutasir, Ayat tajhaluna azamat Allah wa وما يجب أن yunazza عنه من الشريك والمثيل يتبادى tentang keagungan Allah dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala dan apa yang harus yang wajib disucikan dari Allah yaitu dari kesekutu dan permisalan baginya karena memang tidak ada sekutu bagi Allah Rabbul Alamin maka orang yang melakukan kesyirikan itu bisa juga disifati dengan al-jahl, dengan kebodohan. Maka dari ayat ini juga menunjukkan ikhwan Siti rahimani wa rahmatullah pendengar raja dimanapun saudara berada perhatikan dari ayat ini فجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم ketika kami selamatkan Bani Israel berlaut ketika itu laut dibelah oleh Allah Subhanahu wa taala dan mereka selamat maka mereka mendatangi kaum yang mengelilingi berhala-berhala mereka menunjukkan memang sebagaimana Allah firmankan فإذا رقبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجوا من البر إذا هم يشركون ketika mereka kami selamatkan di atas kapal di atas laut mereka langsung ketika mereka berlayar di atas di atas laut berada di atas kapal diterjang oleh ombak mereka berdoa kepada Allah dengan ikhlas namun setelah mereka selamat sampai di daratan, mereka menyekutukan Allah. Demikian pula dengan umat Nabi Musa dengan Bani Israel. Ketika kami selamatkan kata Allah Bani Israel dari laut ini, mereka mendatangi kaum. Setelah selamat, mau menyekutukan Allah. Maka di sini disebutkan oleh para ulama bahwa kesyirikan yang dilakukan oleh orang-orang pada zaman sekarang ini itu lebih parah dibandingkan dengan kesyirikan yang dilakukan oleh umat terdahulu. Mengapa demikian? Kalau umat terdahulu ketika mengalami kesulitan mereka datangnya kepada Allah Rabbul Alamin. Mengikhlaskan doanya hanya untuk Allah Rabbul Alamin. فإذا رقبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ketika kami selamatkan mereka, ketika mereka berlayar di atas laut, Bekerja ombak kanan dan kiri, depan, belakang tidak ada kecuali kematian yang ada padanya. Kemudian mereka lantas berdoa kepada Allah dengan ikhlas. Falamma najjahum ilal barri idahum yushrikun. Ketika kami selamatkan mereka atas darakan mereka menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Waliyadu Demikian pula dengan kaumnya Nabi Musa bin Israel ketika diselamatkan oleh Allah dari terjangan ombak laut terbelah menjadi dua dari daratan lewatlah mereka namun sesampainya di daratan mereka mendapatkan kaum yang punya berhala mereka minta untuk diberi jadikan berhala tersebut sebagai sesembahan dan dikatakan oleh Nabi Musa qala innakum qaumun tajhalun sesungguhnya kalian termasuk kaum yang jahil yang bodoh waliyadu demikian juga dengan kaumnya Nabi Lut Walutan ittala liqawmihi atatuna al-fahishata wa antum tubsirun. أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون dan Lut ketika dia berkata kepada kaumnya kalian telah melakukan perbuatan fahisyah. Itu perbuatan yang keji, perbuatan zina. Sementara kalian mengerti. Kenapa kalian mendatangi wanita, mendatangi laki-laki dengan syahwat, bukan wanita? Dalam antum qaumun Bahkan kalian termasuk orang-orang yang bodoh. Jadi kepada orang-orang yang homoseks, orang-orang yang suka sesama laki-laki, gay, jangan kalian mengatakan bahwa itu merupakan kebebasan berpikir. Jangan kalian mengatakan bahwa itu merupakan kebebasan untuk berpendapat bagi orang-orang berakal tapi itu merupakan perbuatan bodoh, merupakan merupakan kejahilan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mensifati kaumnya Lut dengan apa? Dengan al-jahl. Bal antum qaumun tajhalun. Bahkan kalian merupakan orang-orang yang bodoh. Maka perbuatan segala perbuatan maksiat bahkan kesyirikan disifati dengan kebodohan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala banyak memberikan sifat kepada orang-orang kafir. Dengan apa? Afala taqilun. Tidakkah kalian berakal? Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman untuk Bani Israel Bani umum untuk siapa saja العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تأكلون bahwa kalian mengajak orang mengapa kalian mengajak orang kepada kebaikan sementara melupakan diri kalian apakah kalian tidak berakal maka di sini sukat bodoh diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka-mereka yang melakukan perbuatan maksiat dan karena kebodohan tersebut maka orang melakukan perbuatan maksiat karena kebodohan kepada Allah kebodohan tentang Allah sehingga orang mau melakukan kesyirikan seperti kaumnya Nabi Musa. Sehingga dikatakan oleh Al-Hafidh Bukasir yaitu ay tajhaluna Allah wa jalalah. Yaitu engkau bodoh terhadap keagungan Allah dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala sehingga apa? Sehingga mereka mau menjadikan Allah tandingan-tandingan. Nauzubillah. Kita perlu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan antum yang tajhalun kata Al-Qurtubi <clears throat> imma amro al-uqubah awit tahrim yaitu mereka tidak mengerti apa akibat atau keharaman dari perbuatan yang dilakukan oleh pembunuh tersebut. Namun sekarang banyak manusia-manusia yang menyatakan dengan pendapat mengatakan perbedaan pendapat bebasnya bersuara bebasnya berpendapat maka melakukan apa yang diharamkan Allah yaitu perbuatan Lut yaitu homoseks atau gay di mana di negeri ini sudah dilanda oleh penyakit tersebut apapun yang datang dari berbagai macam penjuru dunia datang kemari banyak diterima begitu saja oleh kaum muslimin wal ini memang menunjukkan kebodohan atas agama ini menunjukkan al jahil billah al jahil bi amrillah al-jahl bi الجهل al-jahl bi sawabillah, wal-jahl bi iqabillah. Bodoh terhadap Allah Rabbul Alamin, tidak mengerti tauhid, kesyirikan melingkar di mana saja, kesyirikan melilit dirinya, kesyirikan menyebar di mana-mana, ketidaktahuannya akan pahala dan, dan siksa Allah merajalela. Oleh karena itu kita lihat banyak perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari agama ini. Itu semua disebabkan karena kebodohan. Oleh karena itu, hendaklah kita mencari obatnya, yaitu dengan ilmu. Ta'allam, falaysa al-mar'u yuladu aliman, walaysa hu ilmin kaman huwa jahilu. Wa inna kathir al-qawmi la ilma indahu sagirun, idaltafat alaihi al-mahafilu. Belajarlah, karena orang tidak dilahirkan dengan keadaan berilmu dan bukanlah saudaranya ilmu seperti orang yang bodoh dan ketahuilah sesungguhnya orang yang orang besar pembesar kaum yang tidak memiliki ilmu itu kecil apabila orang melihat kepadanya maka ilmu merupakan ukuran Al-Imam rahimahullah taala juga beliau berkata apa itu حياة الفتى والله بالعلم والتقى وإن لم يكون illam yakuna la i'tibara li dzatihi kehidupan pemuda dengan Allah itu sangat ditentukan oleh apa oleh ilmu dan ketakwaannya apabila apabila ilmu dan ketakwaan tidak ada pada dirinya la i'tibar li dzatihi maka tidak ada artinya zat yang ada pada dirinya itu waliyadzubillah maka kebodohan merupakan penyebab termasuk penyebab-penyebab yang besar seseorang melakukan perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk dalam firman Allah, "Wa idza sami'u lawa a'radu anhu wa qalu lana a'maluna wa lakum a'malukum salamun alaikum la nabtaghi al-jahilin." ketika mereka mendengarkan al-lagwa yaitu sendang gurau al-lagwun yaitu nyanyian apalah apa saja al-lagwu maka mereka berpaling darinya dan mereka berkata bagi kami amal kami dan bagi kalian amal kalian salamun alaikum la nabtagil jahilin selamat untuk kalian kami tidak menangi yaitu jalannya tarikul jahilin tidak menangi jalan-jalan yang ditempuh oleh orang-orang yang bodoh Maka ini menunjukkan bahwa kebodohan merupakan penyebab dari perbuatan maksiat. Kebodohan akan menyebabkan orang melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian ikhwan fitin pendengar roja dimanapun saudara ada. kalau kebodohan tersebut dibiarkan ya, maka orang akan menjadi hina dibiarkan maka orang tidak akan ada artinya. Dan kalau memang orang itu berbuat salah karena tidak tahu, tentunya Allah akan maafkan. Namun kalau dia melakukan perkara-perkara tersebut setelah dia mengetahuinya, maka Allah akan mengazabnya. Allah akan memberikan ancaman-ancaman bagi mereka dengan azab-azab Allah Rabbul Alamin. Oleh karena itu Allah jadikan kebodohan ini merupakan penyakit dan Allah jadikan obatnya adalah dengan ilmu dalam bertanya. Bagaimana Ibnu Qayyim menyebutkan dalam syairnya wal jahlu da'un qatilun wa shifahu amran fi at-tarkib muttafiqan aw min القرآن wa tabibu zaka al-alim ar-rabbani Kebodohan merupakan penyakit yang mematikan dan obatnya adalah dua perkara yang sangat sesuai yaitu nasun min al-Quran atau min sunnah nas dari Quran atau sunnah dan dokternya adalah seorang alim ar-rabbani orang yang memiliki ilmu oleh karena itu obat dari kebodohan adalah ilmu kalau tidak tahu dalam bertanya, jangan sampai membiarkan dirinya berada dalam kebodohan. Fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang berilmu apabila kalian mengetahuinya, apabila kalian tidak mengetahuinya. Dan termasuk menyebarnya kebodohan, pokoknya kebodohan termasuk di antara tanda-tandanya di kiamat sebagaimana Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih Inna min asharati sa'ah an yurfa'al ilmu wa yathbutul jahlu wa yashrabul khamru wa yadharu zina rawal Bukhari wa Muslim di antara tanda-tandanya hari kiamat adalah diangkatnya ilmu. Tetapnya kebodohan, diminumnya khamr, dan muncul perbuatan zina oleh karena itu, tidak mungkin orang membiarkan dirinya dalam kebodohan. Oleh karena itu, siapa yang mau membiarkan dirinya berada dalam jurang? Jauh dari agama ini. Oleh karena itu banyak kita datang majelis-majelis ilmu. Ya. Dan Allah tidak akan mengangkat ilmu ini dengan dengan apa? yang sebenarnya innallaha la yar Allah la yaqbidu ilma intiza'an yantazu al ibad walakin yaqbidu ilma bi ulama hatta idza lam yabqa alimun ittakhadha an-nasu ru'asan jihana Fasuilu fa'aftau bi ghairi ilmin Fadallu wa'adallu Rawahul Bukhari Allah tidak akan mengangkat ilmu dengan sebenarnya Tapi Allah akan mengangkat ilmu ini dengan mewafakkan para ulama ya. Sehingga ketika tidak ada orang alim Maka Allah maka mereka manusia menjadikan apa orang-orang yang bodoh yaitu orang-orang yang bodoh ya diangkat menjadi orang-orang yang seakan-akan berilmu dan ditanya tentang ilmu lalu mereka menjawab tanpa ilmu maka kita perhatikan kalau ada seorang bertanya tentang agama ini datang kepada orang yang tidak berilmu maka adalah Akibatnya mati dan mematikan. Ya. Perhatikan dalam firman Allah dalam sabda Nabi SAW bahwa ketika ada seorang yang bertanya kepada temannya bahwa dia mengalami junub sementara dia luka disebabkan batu luka kepalanya Apakah bagi saya ada rukhsah, ada keringanan untuk tidak mandi alias tayamum? Apa kata mereka? Tidak ada, kamu harus mandi. Akibatnya apa ketika mandi lalu dia mati. Ya. Maka di sini Nabi ketika mendengar kabar ini beliau marah dan beliau mengatakan Fataluhu qatalahumullah. Ya, mereka telah membunuhnya. Semoga Allah memudahkan mereka. Dan Nabi SAW bersabda, Inna ayat su'al. Sesungguhnya obat ketidaktahuan, obat dari kebodohan adalah as-su'al. Yaitu bertanya, bertanya kepada ahli ilmu. Mas'alu ala zikri kuntum la ta'lamun. Bertanya kepada ahli ilmu kalau kalian tidak mengetahui. Kalau ini yang yang bertanya ini, ya, yang menjawab tidak berilmu, maka dia telah mematikan mati dan mematikan dalam hadis nyatakan sesat dan menyesatkan dan pada kenyataannya ada sampai mati dan mematikan siapa yang ditanya menjawab ilmu kemudian dia mati yaitu seorang rohib yang ditanya oleh orang yang telah membunuh 99 hadis hadis masyhur yang terdapat disebut oleh uh, Imam Nawawi dalam Riyadhus solihin, ya dibawakan oleh beliau dalam kitabnya itu Orang sudah membunuh 99 orang bertanya kepada rahib, kepada seorang ahli ibadah, tapi tanpa ilmu. Apakah ada bagi saya taubat? Apa katanya tidak ada, sudah banyak terlalu dosa yang kulakukan. Maka dibunuh sekalian menjadi 100. Maka ini mati. Orang yang menjawab tanpa ilmu. Dan tadi orang menjawab tanpa ilmu mematikan. Mematikan orang yang bertanya. Dan ini orang yang ditanya yang mati. Maka benarlah kata Nabi, Fasu'ilu, mereka ditanya, ya, yaitu Ruhas dan Juhala tadi, tokoh-tokoh yang bodoh, bisa ditanya tentang agama, fasu'ilu, fa'aftau biwairi ilmin, dan berfatwa tanpa ilmu, fadallu wa lu sesat dan menyesatkan, mati dan mematikan. Namun kalau bertanya kepada ahli ilmu, Kelanjutan hadis yang masyur tadi, orang yang membunuh 99 dan genap 100, membunuh orang ditanya, kemudian apa yang terjadi? Dia bertanya kepada ahli ilmu, kemudian oleh ahli ilmu tersebut diberikan jalan. Diberikan jalan keluar. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Dia menjawab dengan dengan ilmu bahwa Allah Maha Pengampun. Jangan membuat orang itu berputus asa meskipun seberapa besar perbuatan dosa kalau dia benar-benar ingin bertobat. Ditunjukkan jalan baginya. Datanglah engkau ke satu tempat dan bertobatlah kepada Allah di situ, menurut ilmu di situ. Lantas berjalanlah orang ini. Kemudian di tengah perjalanan matilah dia. Allah SWT mencabut nyawanya dan malaikat rahmat serta malaikat azab mereka berselisih. Malaikat rahmat mengatakan dia ahli surga ada sudah niat dia yang sangat kuat untuk bertobat kepada Allah. Kemudian yang ahli eh, malaikat azab mengatakan dia belum berbuat apa-apa, dia ahli neraka. Maka Allah menyuruh keduanya untuk mengubur tempat itu. Ya. Apabila tempatnya dari dia mati ke tempat yang dia tuju itu lebih dekat dibandingkan tempat dia mati dari tempat yang dia berawal berangkat darinya maka dia termasuk ahli surga. Ternyata setelah diukur orang tersebut lebih dekat kepada tempat yang dia tuju. Tempat yang dia mati lebih dekat ke tempat yang dia tuju, bedanya cuma satu langkah. Maka masuklah dia ke dalam surga. Itu kalau dia akibat dari bertanya kepada ahli ilmu wal akibat lil muttaqin. Akibat yang baik bagi orang berbuat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan Fiddin Rahimani wa Rahimakumullah Maka selanjutnya Ketahuilah bahwa Kebodohan merupakan Akibat dari Jauhnya orang dari agama ini Dan berakibat pula Bahwa orang tersebut uh, Akan melakukan Perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Mudah-mudahan bermanfaat untuk selanjutnya kita kita dengan jawabnya dan ketahuilah sebelumnya dan contoh dari satu soleh Ibnu Abbas beliau masih kecil sudah memberikan fatwa diberikan juga dengan Mu'ad bin Jabal Atta bin Usaid keduanya masih usianya masih muda sudah menyampaikan ilmu ya memang benar hayatul fatah bil ilmi wallah bil ilmi wa kata Imam Syafi'i al Syafi'i rahimahullah mengatakan kehidupan seorang pemuda demi Allah diukur dengan ilmu dan ketakwaannya. Wa ilam yakuna kalau nggak ada ilmu dan ketakwaan, nah tibor dikasihi, nggak ada artinya. Apalagi muda, ya, nggak ada ilmunya, nggak ada ketakwaannya. Bahkan tua pun, meskipun tua, umurnya banyak, tapi nggak ada ilmunya, nggak ada artinya para para jemaah wa inna kabiral qawm la ilma indahu sagirun idza iltafat alaihi al sesungguhnya pemuka kaum kabir yang umurnya sudah tua pemuka yang tak berilmu itu kecil ya apabila orang-orang melihat kepadanya ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat kebodohan yang ada pada kita ini dan tentunya tidak hanya bisa dengan begitu saja Allah أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون bahwa Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan kalian dan beribu kalian daripada tidak mengerti apa-apa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala yaitu menjadikan bagi kalian pendengaran, penglihatan dan akal agar kalian bersyukur kalau tidak mensyukuri ketiga perangkat ini, akan dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang dikatakan oleh Allah dalam surah Al-A'raf ayat 179 yaitu orang-orang yang lebih sesat dari berada beragam surna ya bagaimana Allah berfirman wa laqad zarana li jahannama katsiran min al-jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yusirruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum Sungguh kami pemilik neraka jahanam dan kebanyakan jin dan manusia mereka punya akal tidak dipakai untuk berpikir, punya mata dibebaskan untuk melihat, punya pendengaran dibebaskan untuk mendengar ayat-ayat Allah, dibebaskan untuk melihat kebesaran Allah, seorang ayat-ayat Allah, mereka seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat daripada binatang ternak. Mudah-mudahan kita bisa lepas dari penyakit yang namanya kebodohan, karena itu bisa melemahkan iman kita, dan selanjutnya akan melahirkan perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji, perbuatan-perbuatan maksiat bahkan bisa menjadi yang terap dari kesyirikan waliyahbillah. Demikian akhbar saya kembalikan kepada Umar. Kalau disebabkan masyurah. Nah, Ustaz. jazakallahu khairan atas materi yang telah antum sampaikan di sore hari ini Ustaz. Walaupun waktunya mungkin uh, tidak seperti biasa saat waktu yang panjang, akan tapi materi sungguh sangat bermanfaat sekali buat kita semua di mana antum telah menjelaskan tentang sebab-sebab eh, dari akibat perzinahan yaitu tentang kebodohan. Dan untuk selanjutnya para pendengar semua, kita akan buka sesi soal jawab untuk Anda semua yang ingin bertanya dan memperluas materi yang telah beliau sampaikan di sore hari ini. Akan tetapi kami akan jeda dulu beberapa jeda ke depan dan setelah jeda berikut ini kita akan buka sesi saja. Bagaimana Ustaz? Nah, nah Ustaz. Baik para pendengar, kami akan jeda terlebih dahulu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار رجاء راديو دعوة على السنة والجماعة للذاكرين والذاكرات Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah para pendengar semua telah kita simak bersama satu kajian ilmiah yang telah disampaikan oleh guru kita Al-Ustaz Abu Abdurrahman Mahfud Umri LC Hafidullahu Ta'ala dari pembahasan tentang sebab-sebab akibat perbuatan zina yaitu salah satunya adalah kebodohan yang telah beliau sampaikan di materi sore hari ini dan selanjutnya kami akan buka sesi soal jawab bersama beliau. Akan tetapi yang pertama kami akan buka sesi soal jawab dari pertanyaan melalui pesan singkat terlebih dahulu. Bagaimana Ustaz? Ya, Nah, Ustaz. Yang pertama Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Barakallahu fikum Ustaz. Ustaz, apakah duda yang berzina sama hukumnya dengan lelaki yang sudah menikah yaitu dengan dirajam karena duda pada asalnya tidak memiliki istri sedangkan lelaki yang menikah sedang memiliki istri silakan Ustaz ya yang namanya muhson adalah orang yang pernah menikah makanya duda dan orang yang istri sama karena dia sudah pernah menikah ya yaitu dirajam ya al-hafidh al hafir al membawakan ayat tersebut dan ayat tersebut sudah dinasah, ayatnya dinasah, tapi hukumnya tetap, ayatnya dihapus, tapi hukumnya tetap, yaitu asyikh wa syaikhatu idza zanaya farjumuhuma al-batsah. Yaitu orang yang asyikh wa syaikhatu di sini maksudnya orang tua dalam pengertian sudah pernah menikah, baik masih statusnya punya istri atau belum, kalau keduanya berzina maka rajamlah sampai mati. Demikian Nah, Ustaz. Jazakumullahu khairan atas jawaban yang antum berikan Ustaz dan selanjutnya Ustaz kita akan angkat dari pendengar kita Ustaz. Nah. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dan di mana Pak? Dari Abu Nada di Cikarang Ustaz. Iya silakan Pak. Nah silakan. Ini Ustaz kalau kita membaca di media massa atau mendengarkan berita tentang tingkat perzinahan di lingkungan kita cukup memprihatinkan gitu Ustaz ya. Kemudian yang pengen anak tanyakan dengan kondisi seperti ini Islam memberikan solusi seperti apa gitu Ustaz. Kadang kan orang tua juga prihatin juga ketika kita mempunyai anak-anak wanita untuk menjaga ke depannya gitu Ustaz. Iya. iya. Jadi ya. seperti apa solusinya gitu Ustaz? Iya, cukup Pak. Ya, Afwan. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Memang Allah tidak melarang sesuatu kecuali pasti ada jalan keluar. Ketika Allah Subhanahu wa taala melarang jual eh, melarang riba, Allah menghalalkan jual beli. Wa halallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ketika Allah melarang perbuatan zina, jalan keluarnya adalah dengan menikah. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkum al-ba'a falyatazawwaj, fa innahu aghaddu lil-basar." وأحسن للفرج فمن لم يستطيع فعليه بالصوم فإنه له وجاء Wahai para pemuda, kalau kalian mampu untuk menikah maka segera menikahlah. Para ulama mengatakan al-ba'ah adalah kudrah alal jima' yaitu kemampuan untuk berhubungan, kemampuan untuk ber melakukan hubungan suami istri. Maka menikahlah. Ada juga ulama mengatakan al-ba'ah adalah kemampuan untuk memberikan nafkah. Maka kedua-duanya tidak bertentangan. Ya. Dan kalau kalian mampu menikah, menikahlah. Karena itu bisa menundukkan pandangan, bisa menjaga kehormatan. Karena siapa yang tidak mampu, maka berpuasalah. Karena itu sebagai tameng. Oleh karena itu jalan keluarnya, Bapak yang bertanya dan juga kepada kaum muslimin, jadilah anak-anak kita dari muqaddimatul zina, dan dan dan dari membuka membuka jalan menuju perbuatan zina sekarang ini ya internet sekarang ini buku-buku bacaan semuanya bebas bisa didapatkan kapan saja oleh anak-anak yang masih belia jadi korban generasi generasi kita kalau kita biarkan wahai kepada kaum muslimin wahai kepada sang ayah sebagai kepala keluarga wahai kepada sang ibu sebagai bemper utama dalam rumah tangganya. Kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyati. Kalian pemimpin. Berakan minta bertanggung jawab oleh Allah atas kepemimpinannya. Ingatlah tiga orang yang kabur surga. Salasun la al jannah wa la yadurullah ilaihim yawm al-qiyamah al-aqu walidayh. Wal mar'atu al-mutarajilatu mutashabbihatu bir-rijal wad-dayyus. Yaitu diantaranya tidak masuk surga dan tidak dilihat oleh Allah dengan pandangan rahmat. Anak durhaka kepada orang tuanya wanita yang lupa laki-laki, dan adayus, kepala rumah tangga yang biarkan perbuatan dosa dalam rumah tangganya. Maka jalan keluarnya adalah dengan menikah, menjaga anak-anak, ya. mari kerjasama semuanya ya, terhadap persoalan ini, semuanya tanpa kecuali. Ya. Kemudian orang tua wajib untuk menikahkan anaknya kalau memang dia sudah waktunya menikah dan bapaknya mampu. Backup, diajari kerja dengan baik. Jangan biarkan anaknya terkadang anak udah mampu menikah masih ditahan-tahan sehingga berbuat kerusakan. Nauzubillahi min Jangan biarkan anak perempuan dibawa oleh laki-laki yang bukan mahramnya. Jangan biarkan laki-laki masuk ke dalam rumahnya untuk menemui anak menemui anaknya. Bahkan orang tua bangga dan dibawa akhirnya terjadi apa yang terjadi penyesalan di akhir tidak ada tidak akan ada gunanya. Benar-benar Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dan keluarga kita dari semuanya itu. Ya. Ayo, Mar. Nah, Ustaz. Baik Ustaz, kita akan angkat kembali pertanyaan dari pendengar kita Ustaz di Matraman dengan Pak Ali. Halo. Ya, halo. Halo, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustaz, uh, tadi dikatakan, begini Ustaz, tadi dikatakan bahwa akibat kejahilan atau kebodohan itu adalah mengakibatkan orang berzina. Nah ini kadang-kadang banyak pemuka agama juga terdengar melakukan perbuatan yang sama seperti itu. Mereka tidak jahil, mereka pandai syar'i, mereka pandai ilmu agama, mereka pandai ilmu dunia. Tapi mereka juga masih melakukan perbuatan seperti itu kalau kita dengar-dengar di surat kabar atau di radio. Itu justru ada juga yang melakukan orang-orang yang mengerti syar'i. Itu yang pertama Ustaz. Nah, itu mengapa seperti itu? Dan apa mengapa Allah membedakan ada orang yang jahil dan ada orang yang pandai Ustaz? Nah, begitu Ustaz. Terus yang kedua Ustaz, apa saya, saya mau tanya mungkin agak sedikit menyimpang tentang akikah. Apa sebetulnya? Nah, kira-kira hukumnya apa? Ini akikah Ustaz. Ya. Hukumnya wajib atau sunnah? Ya, cukup cukup kali. Oke cukup gitu. Ya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Ya tadi disebutkan oleh beliau, saya bertanya, Pak Ali, bahwa ternyata juga banyak orang-orang yang berilmu melakukan kesalahan-kesalahan, bukan hanya orang bodoh. Nah sekarang kalau orang yang berilmu saja bisa berbuat kesalahan, apalagi orang yang bodoh, orang tidak memiliki ilmu, maka tentu saja lebih lebih aula di sini. Oleh karena itu, ternyata perbuatan zina ini, ya, Sa'id Ibn Musayyid, seorang kibar ini, ulama besar dari kalangan tabi'in, Beliau berumur 70 tahun dan beliau buta. Apa yang beliau katakan? Yang aku takuti adalah fitnah wanita. Yang paling aku takuti fitnah wanita. Allah seorang ulama besar di kalangan tabi'in termasuk kurun al-mufaddalah al-kurun al-mufaddalah generasi terbaik yang dipuji oleh oleh rasulnya Kalau nas korni summan ladina summan ladina yarunahum summan ladina sebagai manusia adalah generasi sahabat kemudian orang berikutnya tabi'in dan tabi tabi'in. Ini Sa'id bin Sayyid, seorang tabi'in, generasi dipuji oleh Nabi SAW, umurnya sudah 70 dan beliau ulama besar di kalangan tabi'in. Dan beliau buta, dia belum syafaat yang paling asyik putih di tengah wanita, apalagi seperti kita para jemaah. Apa bandingannya? Oleh karena itu jangan mengatakan wah kalau saya tidak mungkinlah berbuat begitu kalau dia tidak mungkinlah sehingga membuka celah-celah yang bisa menuju ke arah perbuatan zina. Maka jangan sekali-kali. Oleh karena itu, apa yang Bapak katakan, ya benar, kita akan mengelus dada. Oh, kok bisa orang seperti itu berubah begitu? Kenapa demikian? Karena membuka celah. Ya, membuka celah untuk melakukan seperti itu. Maka sadar di dunia ya, tutuplah celah-celah tersebut. Ya. Maka jawabannya kalau orang berilmu bisa begitu apalagi yang tidak, oleh karena itu kita minta perlindungan kepada Allah Rabbul Alamin. Mohon perlindungan kepada Allah. Dia merasa dengan ilmu, kemudian dia merasa bisa terjaga dari semuanya. Ihfadillah pasti ayat segala Allah, maka Allah akan menjagamu. Kalau kita bisa berbuat baik semua karena Allah Rabbul Alamin Kita taufik dari Allah. Ya, bagaimana Mu'ad bin Jabal bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, akhbirni ya amalin yudkhiluni al-jannah." wa yubaiduni 'anil nar فقال لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير لمن يسر الله تعالى عليه رواه مسلم Ya Rasulullah tunjukkan padaku amal yang bisa memasukkan aku ke dalam surga dan menjauhkan aku dari api neraka. Apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Muad bin Jabal? Engkau telah bertanya sesuatu yang sangat besar, tapi itu menjadi kecil bagi orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, demikian Umar. Nah, Ustaz. Nah, untuk yang pertanyaan kedua Ustaz tentang masalah hukum akikah, bagaimana Ustaz? Akikah ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan tidak wajib. Ya, namun melihat dari dari dohirnya bahwa kullu gulamin marunatun bi'atrofihi yusba'anhu yawma sabihi wa yuhlaku sama. Siapa ya, yang lahir itu tergadaikan dengan akikahnya. Ya, maka eh, apa namanya dia uh, akan uh, disembelih untuk dia pada umur tujuh hari, di, di, dipotong cukur rambutnya dan diberi nama. Maka ulama ada mengatakan itu adalah wajib, ada masalah itu tidak wajib. Ya, ulama beda pendapat dalam masalah ini. Ya, namun kalau kita mampu untuk melakukannya, maka kita lakukan. Kalau tidak mampu, tentunya tidak berdosa. Ya, nah, demikian. Nah, nah Baik Ustaz, kita angkat pertanyaan dari pendengar kita yang mungkin pertanyaan terakhir Ustaz di perjumpaan kita. Sorry, terakhir ya. Nah, Ustaz, dengan Pak Murji yang sedang dalam perjalanan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Murji. Oh ya, terima kasih. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Uh, ini Ustaz, saya uh, ada pertanyaan, ada ini ada teman saya tunangan itu ya. Diundang untuk mengadakan makan-makan itu boleh hadir apa enggak itu ya? Ya cukup Pak. Ya, ya. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Ya, eh, yang namanya tunangan khidbah itu dalam Islam di bisa disyariatkan khidbah namanya. Tapi tentunya tidak ada tukar cincin karena itu tasabbudul kufar. Itu menurut orang kafir. Kalau hanya sekedar tunangan undang-undang makan-makan nggak ada masalah. Ya khidbah kemudian undang makan-makan ya. Namun itu bukan bukan sampai kepada apa namanya kalau bukan sampai kepada wali maksudnya yaitu sekedar undang makan-makan untuk kibah ya kemudian dia bersyukur kepada Allah gak ada masalah tapi yang pasti jangan sampai tunangan kemudian tukar cincin yang melakukan perbuatan yang memang tidak di dicariatkan kemudian dipertontonkan keduanya di depan umum sebelum menikah itu juga tidak benar. Bahkan sudah menikah pun juga tidak seperti itu. Maka lihat kalau memang ada kegiatan yang berbuatan maksiat, ya jangan hadir lebih baik tidak hadir demikian nah Ustaz baik Ustaz karena waktu yang tidak memungkinkan untuk melanjutkan mengangkat pertanyaan-pertanyaan yang ada Ustaz mungkin ya, sebagai ya. akhir pertemuan kita saat di sore hari iya. ini ada yang bisa Anda sampaikan silakan Ustaz ya akhir dari perjumpaan ini maka mari kita obati kebutuhan ini dengan ilmu. Mari kita obati kebutuhan ini dengan bertanya kepada ahli ilmu. Dan kita minta kepada Allah supaya kita ditambahkan ilmu kita.